dengan berlalunya bulan Ramadan bukan berarti ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan itu berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Namun di bulan-bulan selainnya kita juga diharapkan untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita beribadah di bulan Ramadan ya. Terlebih lagi di bulan Syawal ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan ya, mensyariatkan adanya ibadah puasa ya, selama enam hari di bulan Syawal. Dan hukumnya amalan ini adalah ibadah puasa yang sunnah ataupun mustahab. Namun barang siapa yang menjalankan ibadah tersebut dengan ikhlas taala ya, setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan selama satu bulan penuh kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan akan dihitung bagaikan orang yang berpuasa selama satu tahun penuh. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad serta Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Qala beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadan Barang siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan yaitu berpuasa secara penuh ya, dari awal sampai akhir thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr kemudian dia ikuti amalan ibadah puasa yang wajib tadi selama satu bulan di bulan Ramadan ya dilanjutkan di bulan Syawal ini dengan puasa sunnah selama enam hari ya maka baginya bagaikan seorang yang berpuasa selama satu tahun ya dan ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar ya dengan menjalankan amalan ibadah puasa yang Nah, sedikit namun pahalanya sangat besar, ya. Coba kita bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya, untuk berpuasa selama satu tahun penuh tanpa ada berbuka, kira-kira kita mampu atau tidak? Ya. Jawabannya sangat berat sekalipun mungkin ada yang mampu, ya. Ketika kita masih muda punya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat ya mungkin ada yang mampu namun tidak mungkin selama seumur hidup mampu untuk beribadah berpuasa satu tahun penuh ya maka di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ya kita disyariatkan untuk menjalankan ibadah puasa yang enam sedikit ya satu bulan ya dan masih tersisa 11 bulan yang tidak diwajibkan oleh Allah taala kemudian ditambah puasa sunnah selama enam hari di bulan Syawal, maka kita akan mendapatkan ya keutamaan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang berpuasa selama satu tahun penuh ya. Nah, tentunya hal ini butuh kesemangatan ya. Butuh kesungguh-sungguhan. Dan di antara tanda ya, diterimanya amalan-amalan ibadah kita baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut bahkan untuk menambahnya ya maka hendaknya kita berusaha di bulan Syawal ini untuk menyempatkan ya untuk menjalankan ibadah puasa sunnah nah selama enam hari di di bulan Syawal. Dan bagi siapa saja yang mungkin ketika di bulan Ramadan masih ada hutang puasa, ya satu hari, dua hari, ataupun tiga hari ataupun lebih, hendaknya dia menyempurnakan terlebih dahulu, ya mengkodonya terlebih dahulu, baru menjalankan amalan ibadah yang sunnah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Tentunya ya amalan yang harus kita kerjakan juga tidak hanya ibadah puasa sunnah ya di bulan Syawal ini. Namun kita juga harus menjaga amalan-amalan yang wajib yang lainnya ya dari sholat fardu selama lima waktu ya. Jadi kehadiran kita di masjid-masjid, di musola-musola tidak hanya di bulan Ramadan ya. Nah, namun juga di luar bulan Ramadan kita juga harus bersemangat di dalam menjalankan ibadah salat fardu secara ber, berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Nah, namun terkadang ya sebagian dari kita nah, semangatnya berbeda. Ketika di bulan Ramadan kita semangat sholat fardunya ya bahkan sholat sunahnya sholat tarawih ya sampai penuh namun ketika berlalunya bulan Ramadan ya bagi kita yang sering ke masjid terkadang merasa kehilangan ya saudara-saudara kita kaum muslimin banyak yang tidak kelihatan di masjid untuk menjalankan sholat secara berjamaah ya. maka hendaknya ini juga harus dijaga dan lebih lagi bagi nah, kaum laki-laki ya dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah memerintahkan bagi kaum laki untuk sholat di di masjid secara berjamaah bahkan pernah mengancam ya dari para sahabatnya barang siapa yang tidak menghadiri sholat berjamaah nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertekad untuk membawa kayu bakar ya dan berkeliling ke rumah-rumah para sahabat dan ketika mendapati ada sebagian dari sahabat yang tidak menghadiri sholat secara berjamaah di masjid ya akan membakarnya ya membakar rumahnya namun hal ini ya hanya tekad beliau ya belum pernah dilaksanakan atau belum pernah tercapai untuk dilaksanakan namun hal ini menunjukkan bahwasanya salat fardu bagi kaum lelaki itu wajib dilaksanakan di di masjid-masjid kaum muslimin secara berjamaah. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka pada kesempatan malam hari ini ya dalam rangka untuk 6 menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bertolabul ilmi ya dikarenakan beberapa hari yang lalu kita telah libur ya dari mengadakan kajian namun alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk menghadiri majelis taklim ya yang mana ini sudah diadakan secara rutin ya pada setiap malam hari Kamis ataupun malam Jumat ya. Maka hal ini adalah merupakan kewajiban kita ya untuk menjaganya ya, menghadiri majelis-majelis taklim yang ada dan beristiqomah di atasnya dengan tujuan untuk mengangkat ya kejahilan dari diri diri kita sendiri dan juga dari orang lain ya. sehingga kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Ahmad rahimahullah beliau pernah mengatakan ya Al ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu ya adalah merupakan suatu amalan yang agung ya. Tidak akan ada yang mampu untuk menandinginya nah, bagi orang yang apa niatnya itu benar. Ya. Kemudian para sahabat Imam Ahmad bertanya kepada beliau, wahai Imam, ya, nah, bagaimana yang demikian itu? Maka beliau menjawab, Raf al jahli an nafsihi wa an huirihi. Yaitu dia menuntut ilmu dengan niatan dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan juga orang orang lain ya. Jadi diutamakan untuk diri sendiri terlebih dahulu baru keluarga kita, tetangga kita ya dan juga kaum muslimin secara umum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "U anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian ya dan keluarga kalian dari api neraka ya. Nah, maka dalam rangka untuk menjaga diri kita dari api neraka tentunya harus didasari dengan ilmu ya. Dikarenakan yang namanya ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu yang merupakan menjalankan perintah-perintah ataupun meninggalkan larangan-larangan itu harus didasari dengan apa? Dengan ilmu ya. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dimudahkan kembali untuk nah, mengadakan kajian dan menghadirinya. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini tema yang akan kita sampaikan adalah berkaitan dengan wasful mukminin bil bunyan yaitu sifat-sifat kaum mukminin yang disifati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bangunan. Ya. Bahwasanya sifat-sifat kaum mukminin bagaikan sebuah bangunan. Dan tema ini atau judul ini terus yang akhirnya menyebabkan kaum mukminin ya kekuatannya lemah. Ya, tidak ada apa yang namanya persaudaraan, persatuan, ya. Nah, dalam keadaan kaum mukminin memiliki musuh-musuh yang sangat banyak ya. baik dari orang-orang kafir ataupun orang-orang Islam yang mana mereka memusuhi agama Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dikarenakan agama Islam ini nah, dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan ya. Kulluhum finnar illa wahidah Seluruh dari mereka akan masuk ke dalam neraka ya. Karena tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah Tidak beragama sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW ya. Bahkan memusuhinya ya. Menyimpang dari jalan yang benar ya. Illa wahidah kecuali satu kelompok saja Yaitu siapa? ahlu sunnah wal jamaah ya. orang-orang yang berjalan sesuai dengan jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya para tabiin dan juga para tabiut tabiin maka oleh karena itu hendaknya kita ya kaum muslimin kaum mukminin terlebih lagi ahlu sunnah wal jamaah ya yang sudah sedikit harus menjaga apa yang namanya persatuan ya, persaudaraan antara kaum mukminin ya. Jangan sampai kita um, di suatu daerah um, tidak bersatu antara kaum muslimin yang satu dengan yang yang lainnya. Terlebih lagi antara ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian wa an yakunu ikhwanan mutarahimina mutahabina muta'atifina kata beliau rahimahullah dan hendaknya mereka ya kaum mukminin untuk menjadi orang-orang yang ikhwana bersaudara saling mengasihi saling menyayangi ya mutahabina saling mencintai ya tidak ada apa saling mendengki tidak ada permusuhan kalau mungkin muncul bibit-bibit yang akan menjadikan permusuhan menyebabkan adanya kedengkian segera apa? segera dihilangkan ya. Segera memperbaiki hubungan ter tersebut. Muta'atifina dan hendaknya mereka saling berlemah lembut ya. Jangan sampai apa? Antara seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya bersifat keras ya kasar ya nah ini dengan kaum mukminin ya terlebih lagi dengan orang-orang yang bukan dari kaum mukminin ya bisa jadi mereka lebih kasar padahal di Indonesia ini juga terdapat orang-orang kafir yang meminta perlindungan kepada pemerintah Indonesia ya yang kita tidak boleh menyakiti mereka ya tidak boleh merampas harta mereka tidak boleh membunuh mereka ya maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membimbingkan kepada kita semua untuk saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi dan juga bersifat lemah lembut. Ya. Yuhibbu kullun minhum lil akhar ma yuhibbu li nafsihi. Setiap dari mereka mencintai ya apa-apa yang ada ya pada dirinya ya, untuk perkara-perkara tersebut ada juga pada orang orang lain ya nah ketika kita memiliki rumah nah kita juga suka kalau saudara kita sama muslim sama sesama mukmin memiliki rumah ya nah kalau mereka memiliki kekurangan ya dalam keadaan fakir miskin kita mampu kita bantu mereka ya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam ini sesuai dengan bimbingan Rasulullah, sesuai dengan dalil, ya. Mendapatkan hidayah untuk mengikuti jalannya para salaf, kita juga suka. Ya, kita cinta untuk orang lain mendapatkan hidayah. Ya. Baik itu orang tua kita, saudara kita, ataupun tetangga kita, ya, dan juga masyarakat sekitar kita. Kita mengharapkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka juga mendapatkan hidayah ya sebagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala wa yas'afi dan kita juga berusaha untuk mewujudkan yang demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hamzah Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Beliau adalah khadim, ya, pelayan atau pembantunya siapa? Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai terhadap saudaranya apa-apa yang dia cintai terhadap dirinya ya nah ketika kita mendapatkan hidayah ya kita juga ingin ya untuk saudara kita apa mendapatkan hidayah kita suka ya kita mendapatkan harta, rizki yang kecukupan, kita juga suka cinta agar saudara-saudara kita juga mendapatkan apa? Rizki yang berkecukupan sehingga mereka tidak meminta-minta di jalan-jalan ya. Nah, karena perbuatan meminta-minta ini merupakan perbuatan yang tercela ya. Kecuali ketika memang benar-benar butuh bukan untuk tujuan memperbanyak harta. Kemudian kata beliau rahimahullah wa anna alaihim mura'atal masalihi al-kuliyah al-jami'ah li masalihihim kullihim dan wajib atas kaum mukminin untuk memperhatikan ya prinsip yang mendahulukan kemaslahatan bersama ya al masalih al kuliyah al jamiah hendaknya mereka memperhatikan nah, perkara-perkara yang mengandung maslahat ya yang maslahatnya ini kembalinya kepada umum ya kaum muslimin atau kaum mukminin secara secara umum ya. ketika ada suatu perkara yang nah, bertolak belakang ya satunya hanya bermasa, bermaslahat untuk dirinya sendiri kemudian yang satunya nah, bermaslahat untuk kaum mukminin secara umum hendaknya kita mendahulukan yang kedua yang maslahatnya ini kembalinya kepada kaum muslimin secara umum ya. kemudian wa an yakunu ala hadzal wasfi dan hendaknya mereka senantiasa bersifat dengan sifat ini ya fa innal bunyana al majmu'a min asasat وحيطان محيطة كلية وحيطان تحيط بالمنازل المختصة وما تتضمنه من شقوف وأبواب ومصالح ومنافع ومصالح ومنافع كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها ila ba'din. Kemudian beliau menjelaskan Dikarenakan sesungguhnya suatu bangunan ya yang berdiri ya yang sudah kokoh tegak tersusun dari asas-asas pondasi-pondasi ya. Nah, jadi tidak mungkin bangunan itu langsung berdiri tanpa apa? adanya pondasi ya. Kalau ada bangunan yang langsung berdiri tanpa pondasi ya bisa tapi suatu saat bisa jadi dalam waktu dekat akan roboh ya Nah, apalagi kalau bangunannya ini ya diinginkan untuk menjulang tinggi tingkat ya. Maka hendaknya pondasinya harus kuat ya, harus kokoh. Berbeda dengan rumah yang hanya satu lantai saja ya. Kata beliau rahimahullah dikarenakan bangunan yang kuat, yang kokoh, yang tersusun dari pondasi-pondasi ya dan juga hiqan yaitu dinding-dinding ataupun tembok ya. Yang tembok ini mengelilingi bagian rumahnya ya. Dan juga dinding yang mengelilingi tempat-tempat yang khusus ya karena di dalam itu biasanya ada dinding ya sekat-sekat yang mengelilingi melindungi nah, orang-orang yang berada di dalam ruangannya ya. Nah, dan juga di dalam bangunan tersebut ada padanya sukuf yaitu atap ya. Nah, kalau bangunan tidak ada atapnya ini belum sempurna ya. Ketika kita ada di dalamnya ketika musim hujan masih kehujanan. Ketika musim panas di siang hari kepanasan ya. Baik itu masjid ataupun rumah ya. Nah, maka suatu bangunan itu saling melengkapi. Ada pondasinya, dindingnya, ya, atapnya, pintu-pintunya, ya. Yang seluruhnya mengandung apa? Masalih, kemaslahatan, ya, yang sangat banyak. Wa manafi dan juga manfaat, manfaat, ya. Nah, ketika ada atapnya, ya, ketika kita ada di dalamnya, ketika hujan tidak kehujanan, ketika panas tidak kepanasan ya ketika ada angin kita tetap tenang di dalam rumah tersebut ya berbeda ketika ada seseorang yang tinggal di luar rumah tidur di luar rumah ya makan di luar rumah ya tidak aman nah kullu nau'in min dalik setiap dari bagian-bagian rumah tersebut nah la yaqumu ya tidak mungkin untuk berdiri dengan sendirinya ya nah rumah itu tidak mungkin ya nah atapnya berdiri sendiri tanpa ada nah dinding-dinding tanpa ada tiang ya nah jadi bagian-bagian tersebut tidak mungkin untuk berdiri sendiri kecuali bergabung dengan yang yang lainnya. Sebagiannya menguatkan sebagian yang yang lain. Ya. Ini kalau bangunan. Ya. kal muslimun. Demikian pula kaum muslimin, kaum mukminin, ya. Yajibu an yakunu kadzalik. Wajib atas mereka untuk bersifat demikian. Ya, saling melindungi, saling bersatu. Sebagiannya menguatkan sebagian yang yang lainnya, ya. Ketika kita mendapati saudara kita sedang lemah, ya misalkan sedang futur nah sudah diumumkan ada kajian misalkan ya tapi dia malah tetap di rumah tidak hadir ya padahal tidak ada apa udur ketika kita mendapati ya kita nasihati nah kita datangi kita tanya kenapa antum tidak hadir di majelis ya nah apakah antum belum tahu ya kalau dia menjawab saya sudah tahu tapi lagi apa lagi futur lagi males ya kita nasihati nah kita berikan semangat ya dikarenakan kita semua nah tidak mungkin setiap harinya apa semangat terus ya rajin terus untuk beribadah suatu saat pasti akan datang apa rasa males ya rasa futur nah sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya kata beliau radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam likulli amalin sirrah wa likulli siratin fatrah setiap amalan itu NAM ada rasa semangatnya ya dan setiap semangat itu pasti suatu saat ada rasa futurnya fatrah ya NAM nah Faman kanat fatratuhu ila sunnati kata beliau sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang futurnya itu masih pada sunnahku ya masih dalam hal-hal yang nah, berada bimbingan pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lari kepada kemaksiatan ya nah, atau perkara-perkara yang diharamkan maka dia nah, faqad dia telah mendapatkan hidayah petunjuk Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Dan barang siapa yang futurnya malesnya, lemahnya nah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada selain dari itu ya maksiatan, perkara yang diharamkan, maka dia telah binasa ya. Tentunya setiap dari kita tahu tentang diri-diri kita ya. Apakah kita sering semangatnya atau sering apa? futurnya. Nah, maka ketika kita sedang futur, hendaknya berusaha ya, mencari perkara-perkara yang bisa apa? menaikkan semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca sirah-sirah para nabi, para sahabat, para tabi'in ataupun para ulama ya. Di dalam amalan mereka sehari-hari, di dalam berdakwah, di dalam menuntut ilmu ya. Nah, yang dengannya diharapkan kita akan kembali semangat ya, di dalam beribadah kepada Allah Taala, di dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian fayura'u qiyam dinihim wa syara'ihi wa ma yuqawwimu dzalika wa yuqawwih. Maka hendaknya kaum muslimin, kaum mukminin mereka memperhatikan perkara tersebut ya yang dengannya akan tegak agama mereka ya, agama Islam ini menjadi apa? Tegak dengan keadaan orang-orangnya yang semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bersatu, bersaudara, ya. Bukan malah apa? berpecah belah. Nah. Dan juga akan tegak syariat Islam ini. Wa may dan mereka senantiasa memperhatikan perkara-perkara yang bisa menegakkan agama tersebut dan juga mengokohkannya ya wa yuzilu mawani'ahu wa awaridahu dan mereka juga tidak hanya menjalankan perkara-perkara yang bisa menguatkan mereka juga semangat di dalam menghilangkan ya perkara-perkara yang bisa menghalangi tegaknya agama Islam ya kuatnya atau kokohnya syariat Islam. Wa awaridahu dan juga menghilangkan perkara-perkara yang merintangi ya jalannya nah, atau tegaknya syariat Islam ini. Nah, dikarenakan perkara ini perkara yang penting ya. Agama Islam ini akan menjadi jaya ya tentunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orangnya yang bersemangat di dalam menjalankan syariat-syariat Islam Tentunya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Dengan bimbingan dari para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in Dan para ulama setelah mereka Maka tentunya Di dalam amalan-amalan kita sehari-hari Ada perkara-perkara yang merupakan fardu ain Yang wajib bagi kita untuk apa? Kita amalkan ya. Nah, seperti mendirikan sholat fardu secara berjamaah ya kehadiran kita di masjid-masjid ya nah ketika kita menjalankan sholat fardu secara berjamaah ini juga apa bisa mengokohkan nah agama Islam mengokohkan syariat Islam ya dikarenakan nah sholat fardu yang ditegak, ditegakkan di masjid-masjid ini merupakan syiar Islam ya adanya azan iqamat kemudian ditegakkannya salat fardu secara berjamaah, salat Jum'ah ya. Nah, hal ini akan menyebabkan kokohnya agama Islam. Berbeda dengan hal-hal ya, suatu tempat nah, atau tempat-tempat yang padanya tidak ditegakkan salat fardu secara berjamaah di masjid ya. Sebagaimana contohnya mungkin nah di negara-negara kafir ya. Nah, mereka kaum muslimin sangat lemah ya karena dari pemerintahan kaum nah, kufar terkadang ada yang melarang untuk ditegakkan sholat berjamaah di masjid ya nah sekalipun ada masjid tidak boleh untuk adanya dikeluarkan dari masjid ya suaranya nah nah ketika ada yang bersuara dengan keras ya nah diperingatkan oleh mereka ya sampai-sampai dikisahkan oleh Ustadz Muhammad ya ketika membaca amin dengan keras juga diperingatkan ya nah barakallahu fikum namun alhamdulillah kita hidup di negara muslim ya yang di suatu daerah banyak terdapat apa masjid-masjid musola yang dengannya kita bisa menunaikan kewajiban kita sesuai dengan apa yang diperintahkan ya Nah, maka ini merupakan kenikmatan yang yang sangat besar. Dan juga hendaknya kaum muslimin mereka juga melakukan perkara-perkara yang merupakan fardu kifayah. Yang ketika sudah ada sebagiannya yang menjalankan, nah maka syariat Islam ini akan terjaga, ya, akan menjadi kokoh kuat, ya. Sebagaimana misalkan ketika ada di antara kita yang meninggal dunia, ya, maka hendaknya ada sebagian dari kita yang mengurus jenazah tersebut, memandikannya, ya, kemudian mengkafani, mengantarkan ke pekuburan kaum muslimin, ya. Nah, kemudian menguburkan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hal-hal ini baik yang fardu ain ataupun fardu kifayah dilakukan dengan baik sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka hal tersebut akan menjadikan agama Islam ini menjadi agama yang kuat dan kokoh. Ya. Persaut, nah persatuan, persaudaraan kaum muslimin, kaum mukminin menjadi kuat, ya. Sehingga ketika kita nah suatu saat dihadapkan untuk bertemu dengan orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin yang mengharuskan untuk berjihad visabilillah kita sudah siap ya jadi harus sekarang nah kita pupuk, nah, kita kokohkan persaudaraan kaum muslimin. <clears throat> Jangan sampai kita malah melakukan hal-hal yang bisa memecah belah persaudaraan kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Wallahu taala a'lam bisawab dikarenakan waktunya telah habis ya. Mudah-mudahan ya apa-apa yang telah kita sampaikan ini baik dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun ayat-ayat dari Al-Quranul Karim bisa menjadikan penyemangat bagi kita semua untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan benar-benar memiliki sifat-sifat yang terpuji sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.